Bagaimana keadaan Ustaz Abdul Qarnain? Saya mendengar dia sudah bertobat. Kapan bertobatnya? Abdul Qarnain kapan bertobat? Baik. Kalau surat rujuknya dulu pernah, tapi kan dia rujuk lagi dari rujuknya. Tidak bertobat. Dan kondisinya wakil semakin parah sekarang. Sudah terang-terangan kalau dulu samar-samar, sekarang terang. Jadi sebenarnya perlu dipertanyakan kepada orang-orang yang membela Zulkarnain. Mata dan telinga kalian di mana? Jadi hanya dua kemungkinan. Sengaja menutup mata dan telinga. Atau karena memang jahil tidak tahu itu penyimpangan. Contoh, contoh nyata jelas. Datang berkunjung ke Syafiq Reza Basalam. Apakah mereka tidak tahu? Nah, kita berbicara yang sekarang fenomena yang nampak ya. Apakah mereka tidak tahu? Apakah mereka tidak tahu? Ataukah mereka tahu? Maka di sini sama seperti yang disebutkan para ulama. In kunta la tadri fatilka musibah. Kalau kamu tidak tahu, maka itu musibah. Masih seperti itu kamu tidak tahu? Wa in kunta tadri fal musibah kalau kamu tahu maka musibahnya lebih besar. Kok masih membela? Kalau sudah tahu. Maka musibahnya lebih besar. Sudah tahu masih membela. Ini satu contoh ya. Dan banyak lagi contoh yang lain. Dulu waktu datang saya kira di baju rupa kemudian dikasih ceramah sama iparnya Mustani waktu itu. Karena banyak kritikan sempat ribut sampai ada semacam alasan dia tapi kan Ustaz Khidir Ustaz Zul tidak tahu lagi di luar begini begini begitu dan seterusnya. Kalau alasan tidak masuk akal. Terus sekarang apa? Sekarang apa kira-kira? Dulu kan alasannya ini tidak salah. Nah, bahasanya kan seperti begitu. Walaupun dia tidak bahasakan. Lisanul halnya kan menunjukkan hal itu. Oh, tidak bisa disalahkan di sana. Kenapa kan dia tidak tahu? Terus sekarang apa? Walaupun dulu dia tidak masuk akal kalau dikatakan tidak tahu. Ini tidak masuk akal. Jadi sekarang ab dari sisi mana dikatakan dia bertobat? Apa kita boleh menghadiri doa mereka? Maka tidak boleh. Walaupun mungkin yang mereka datangkan, misalkan masyhif ahli sunnah, misalkan seperti Syekh Wasil Abbas, ya anak pribadi sampai saat ini belum ya, belum tahu ya, bagaimana kedudukan beliau, apakah beliau ini. Tapi alhamdulillah kan ma'ruf, Syekh Wasil Abbas dikenal sebagai salah seorang ulama ahli sunnah. Cuma ini yang anda tahu, entah kalau ada yang anda tidak tahu tentang beliau. Almin terlepas dari itu, walaupun beliau atau yang didatangkan dari masyhif ahli sunnah. Ya, kalau Abdul Hadi al jelas ya, ma'ruf orangnya. Para ulama juga sudah membicarakan tentang dia. Sebab dia membela Muhammad al-Imam dengan ya, ketika mengatakan bahwasanya wasiqahnya Muhammad al-Imam sebagai sulhun rasyid. Perjanjian damai yang terbimbing Eh, ucapan yang jelek dari Abdul Hadi Al-Umir. Tapi al-muhim, walaupun mereka menghadirkan ulama ahlus sunnah, ulama yang memang ahlus sunnah maka tidak boleh hadir. Kenapa? Sebab yang mengundang adalah orang-orang yang menyimpang. Dalam hal ini halabiyun. Tapi Dalam hal ini adalah halabiyun. Maka tidak boleh. Dan perkara tentang Zulkarnain dan insyaallah Allah nanti bisa tanya kepada ustaz yang lain lebih aneh. yang lebih jelas dan lebih detail insya Allah. Sebenarnya bukan perkara yang baru, bukan perkara yang asing bagi seseorang yang pernah dekat dengan Zulkarnain. Sebab sebelum keluarnya tahdiran Syekh Rabi' Karimnya sudah menampakkan beberapa keanehan bagi orang yang jujur dan memperhatikan kondisi Dzulkarnain. Ini ma'ruf insyaallah. Seperti pembelaannya terhadap Hanan ketika itu. Pembelaannya terhadap Ja'far Soleh yang pada waktu itu jelas-jelas terang-terangan mencela salafiyin bahkan membela hajuri dan memang harusnya ditinggalkan kemudian rinciannya terhadap ini sebelum tahzirat eh, Syekh Robi keluar waktu itu kemudian rinciannya terhadap roja rinciannya terhadap roja bahwasanya kalau orang awam itu boleh kalau ikhwat tidak boleh Hal seperti ini, ini adalah keanehan yang ditunjukkan Zulkarnain sebelum keluarnya tahziran dari Syekh Rabi'. Ini yang nampak ketika itu. Sehingga ketika keluar tahziran Syekh Rabi, maka bukan perkara yang jauh, bukan perkara yang aneh, dan bukan perkara yang mengherankan. Dalam beberapa pertemuan yang sering kita ya, yang diadakan pihak Bajirupa waktu itu yang mengundang uh, eh, asatidah yang ada di daerah ya, termasuk saya yang alhamdulillah tidak pernah atau sangat jarang sekali ketinggalan dalam pertemuan yang diadakan rupanya selalu hadir dalam pertemuan tersebut sebelum keluar tahdiran Syekh Robi kita sudah mengetahui adanya khilaf waktu itu antara eh, Selungman Babadin dan Zulkarnain. Tapi gambaran Zulkarnain dalam majelis asatidah itu selalu gambaran bahwasanya pihak yang salah itu dari Selung Itu tergambar. Selalu digambarkan kepada kita. Yang subhanallah belakangan kemudian diketahui bahwasanya apa yang disampaikan itu justru bertolak belakang dengan kenyataan. Ya, sebab dia selalu mengangkat pertemuan Mekah waktu itu. Pertemuan dengan Syekh Robi ketika di waktu bahasa bertemu. Selalu diangkat bagaimana Syekh Robi menegur Ustaz Luqman menyalahkan begini dan begitu. Ternyata setelah didengarkan rekamannya justru berbanding terbalik. Zulkarnain yang dimarahi sama Syekh Robi. Eh, mau ditanyakan sama Ebeleng, eh, Halabiyun pernah dengar tidak audionya? Jawabannya insya Allah kemungkinan tidak. Kecuali disimpan sama kibarnya kalian. Pernah dengar gak? Anak yakin tidak. Mungkin hanya, wah masa begitu? Jangan sampai tidak benar. Tapi iya. ini kita, saya dengarkan jawabannya. Yang mana ini melaporkan ketika itu ala Abdul Ghafar Al-Malanji. Katanya dia mencari kesalahan-kesalahan yang tersebar untuk ya kan ibaratnya kalau melapor ya. Kalau kayak kita misalkan, misalkan orang-orang jahil seperti kita, ada orang ya fulan, ada orang di sana itu si pulan sana, dia itu kerjanya cari kesalahan saya siang malam begini sebar. Kalau jangan kita apa? Kurang ajar memang. Memang sudah tidak ada yang lain yang bermanfaat bisa dilakukan. Cari kesalahan orang. Ini kalau kita. Tapi Syekh Robi orang sudah terbiasa ada fitnah. Alim. Tahu betul makarnya orang. Ketika Zulkarnain melapor, ya Syekh, si fulan namanya Abdul Ghafar Al-Malanji dia mencari kesalahan-kesalahan saya dengan Jafar Soleh yang tersebar eh, begini mungkin, mungkin Syekh Robi tidak tidak kemudian mengatakan oh ada orang orang kerjaan sebenarnya tidak Syekh Hasan mengatakan aktau kamu tashkara wa kutuanha jadi kesalahanmu tersebar dan kamu diam darinya ah kena kan mengaku sendiri jadi kesalahanmu tersebar dan kamu diam darinya eh, yang diingat yang dilihat kalimatnya Inilah seorang alim yang berilmu. Tegur. Dan, banyak lagi kalimat-kalimat bagaimana nampak sekali adabnya mereka. Kalau pihaknya Ustaz Lukman yang ber, eh, ketika Syekh berbicara pihak asatidah dalam rekaman tersebut, mereka itu tidak, mereka itu mendengarkan. Mereka itu mendengarkan wejangan Syekh. Pihak Ustaz Lukman, kalau mereka butuh sesuatu, mereka dengarkan dulu Syekh Roy berbicara, setelah itu baru ya Syekh begini begini. Beda kalau pihaknya mereka ini. Kelihatan sekali suaranya Abdul Bar ini. Ah, apa Syekh, apa Syekh, apa Syekh. Betul, tidak beradab. Subhanallah. Syekh Rawi bicara, apa Syekh, apa Menyalah kerjanya. Tidak ada adabnya, subhanallah. Bikin malu kalau antum dengar. Tanya anak orang-orang yang pernah dengar tidak Jawabannya insya Allah belum pernah. Eh, belum pernah dengarkan orang ini. Hah? Oh, dipotong-potong. Subhanallah. Dan saya pribadi ya, ini pengalaman pribadi. Sebelum keluarnya tahdiran Syekh Robi, itu saya pernah datang ke rumahnya Karnain ketika itu. Memang menanyakan beberapa poin itu. Karena saya anggap poin itu ganjil ketika itu. Saya tanyakan kepadanya tentang Hanan Bahanan, Ja'far Soleh. Eh, apa? Bukan Hanan Bahanan. Saya tanyakan tentang Ja'far Soleh. Dan tentang itu rincian tentang rojak. Ditanyakan kenapa belum mentahdir Hanan Bahanan eh, Jafar Soleh. Sementara Jafar Soleh itu kalimatnya di Facebook luar biasa Menjala salafiyin, Menjala salafiyin, uh, membela hajuri, membela asatidah Ustaz Luqmanan yang bersamanya hafizahumullah yang membantah hajuri ketika itu. Bahkan dengan dengan kejinya dan jahatnya Jafar Soleh menuding bahwa jangan sampai mereka lah yang hadari katanya. Ini ucapannya ya Rasulullah. Itu anak baca sendiri di Facebooknya. Sebab yang perlihatkan kepada saya waktu masih di Surak ikhwas Yang langsung bukakan di laptop ini Ustaz ucapan di Ja'far itu. Anak baca. Saya anak baca, subhanallah orang ini harus ditahdir. Orang ini harus ditahdir. Dan pula berkaitan dengan Hanan Bahanan. Tapi waktu itu saya bertanya kepada Ja'far ya Saleh. Kemudian tentang rinciannya. Tentang masalah roja. Itu anak tanyakan. Kemudian dia jawab. Ya jawabannya adalah jawaban yang aneh. Saya pribadi mendengarkan itu syak dan tidak tenang. Tidak tenang. Ya tapi tentunya ada seorang murid kepada guru. Kalau gurunya sudah menjawab ya kita diam saja walaupun ganjil kan. Nah, ternyata ketika ada fatwa dari Syekh Robi, ternyata diantara tahziran tersebut itu tadi. Subhanallah. Ah, dan waktu itu anak pribadi, walaupun karena dulu yang berpendapat rinci, anak dimanapun ditanya tentang roja, anak ingatkan itu, anda boleh menonton roja anak tahzir waktu itu tentang roja. Eh, sampai waktu itu sempat anak ke Ibnu Abbas belum kumbah salah satu link di sana. Eh, anak juga bahas tentang masalah roja waktu itu dalam keadaan Zulkarnain merinci jawaban maroja. Anak bantah. Setelah pulang, setelah pulang ada ustaznya yang kirim pesan lewat Abu Ammar. Saya tanya Abu Ammar. Setelah anak pulang, Ustaz yang lagi dibahas roja, nanti ikhwa pecah. Eh, Ibnu Abbas belum kumbah. Itu sebelum kehadiran Syekh Robi keluar. Jadi al-muhim ikhwanifidin, apa yang ada pada Zulkarnain itu bukan hal yang baru. Jadi tidak dikatakan dusta, enggak. Itu ma'ruf, cuma mereka saja yang uh, itulah tadi ikut dalata dari fatilkan musibah wa ingkut tadri fal musibah tahu. Kalau kamu tidak tahu maka itu musibah. Kamu kemana saja? Tinggal di gunung atau masuk dalam gua Kami tidak tahu berita. Tapi kalau kamu tahu beritanya maka musibahnya lebih besar. Mana ilmu kamu yang Allah berikan padamu sehingga kamu tidak tahu itu adalah kebatilan. Bahkan sebelum keluarnya tahziran Syekh Robi, saya masih sempat hadir. Sebab seingat saya, eh, tahziran Syekh Robi itu sampai ke saya. Itu kalau tidak sepekan atau kurang lebih dua pekan setelah saya dari Makassar, pertemuan di Bantimurung ketika itu bersama Zulkarnain berkaitan dengan daurah salafiyah yang akan diadakan. Baru kemudian pulang, selama setelah itu mungkin sepekan dua pekan kurang lebih, baru langsung sampai berita. Mungkin sepekan ya, karena setelah itu uh, saya ditelepon lagi panitia, uh, jadwal saya ditambah waktu itu, mau ditambah lagi satu jadwal pembahasan, anak langsung tolak, afan saya tidak mengisi lagi sudah. Saya waktu itu, cuma bahasanya masih halus, bilang saya sibuk, saya tidak mengisi. Terus saya ke Makassar, langsung ambil tarik anak saya, putri saya yang waktu itu mondok. Saya langsung tarik, bawa pulang. Setelah itu tidak pernah kembali sampai sekarang, alhamdulillah. Jadi al-muhim apa yang ada pada Zulkarnain bukan hal yang baru, bukan hal yang baru. Sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada anak dan antum semua untuk menerima fatwa dari Syekh Rubin. Jadi kalau ada yang mengatakan itu fitnah, maka kita katakan itu tidak benar. Sebab apa yang ada pada Zulkarnain itu benar, wakil. Bahkan di antara kelancangan Zulkarnain, setelah pulang dari Mekah, ditegur sama Syekh Robi berkaitan dengan setelah pulang dari pertemuan ditegur berkaitan dengan rincian roja. Ketika ditanya masih berinci dengan jawabannya. Ini diantara kurang ajarnya. Orang kalau berada, seandainya mengatakan dia merinci itu karena itu yang dia pandang, dia pandang baik, itu menurut ilmu dia, versi dia. Kemudian ada ulama tegur, ya pulang antum salah begini begini. Seorang yang tahu diri ketika pulang dia katakan kepada madunya ya ikhwan, memang dulu saya berpendapat ini karena ini yang saya pandang berat kebatas ilmu saya bahwa ini yang benar. Ternyata saya ditegur oleh masyarakat kita mengatakan ini salah, yang benar begini kan begitu ada. Ini tidak. Pulang rinci lagi dengan rinciannya. Yang seperti ini antum mau bela, antum mau tutup mata. Subhanallah. Wa in kunta tadri wa in kunta tadri wa musibah. Wa kunta tadri kalau musibah ta'awud. Ini subhanallah. Namun sekali lagi hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi dengan Khidir saudaranya mencela Syekh Robi. Sebagaimana yang maruf dalam audio yang tersebar. Ya kan celah Syekh Robi. Ustadzul Qarnain murid langsung dari Syekh Salah Fauzan. Adapun Syekh Robi adalah murid dari Syekh Ahmad An-Najmi. Dan Syekh Ahmad An-Najmi adalah murid dari Syekh Salil Fusan. Ini bahasa halus. Kalau ada mengatakan Anda itu bukan celaan, maka kita katakan antum terlalu fanatik jadi manusia. Masa Anda paham ini celaan? Cuma tidak enaknya kan langsung semprot Syekh Robi, tapi dibahasakan dengan bahasa celaan. Artinya apa? Ya, Syekh Robi itu dibawa. Zulkarnain Selevelnya si Ahmad dan najmi Karena berguru dari guru yang sama. Ya kalau ada yang mengatakan itu bukan celaan. Kita katakan subhanallah. Itu terlalu fanatik. Terus kalau bukan celaan apa kalau itu? Ini celaan. Yang anehnya didengarkan sama madunya biasa-biasa saja. Pendengarannya itu tidak merasa ini ganjil, tidak merasa ini aneh. Tidak merasa cemburu ketika nama ulama, para ulama dijatuhkan. Apalagi sekali Syekh Rabi' Hafizahullah Ta'ala. Di mana mereka? Subhanallah. Ini ikhwanifidin Allah ya. Belum lagi kalau kita berbicara sikap bergampangannya mereka. Eh, panjangnya kalau kamu jadi malah jadi pembicaraan pribadi nanti di majelis. Ya, eh, kalau ingin tahu lebih jelas banyak insyaallah. Bagaimana sikap bergampangan dari orangnya Zulkarnain yang kita saksikan sebelum keluarnya fatwa Syekh Rabi'. Itu nampak. Itu nampak subhanallah. Jadi kesimpulannya, siapapun hendaknya bertakwa kepada Allah dan jangan sampai cinta kita pada seorang itu berlebihan sehingga membuat kita lalai dan kita enggan untuk berpijak kepada kebenaran. Yuhibbu rajul, kita cinta orang tersebut, tapi al-haq Tapi kebenaran itu lebih kita cintai sehingga kita tinggalkan orang tersebut karena Allah Subhanahu wa taala. Kita tinggalkan orang tersebut karena orang tersebut tidak berpijak di atas kebenaran karena kebenaran lebih kita cintai. Allah taala misal. Kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala kebenaran dari setan dari setan. Saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.